Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Al-Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita nah barakallahu fikum masih berada pada pembahasan mengenai nah barakallahu fikum pengambilan hadis, cara menyampaikan hadis. Kemudian sekarang mas kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu apa? Kita betul hadis ya. Nah, penulisan hadis. Jadi hadis itu ternyata nam zaman dahulu pun juga mereka menulis itu loh. Walaupun ala kadarnya istilahnya ya, kadang mereka mungkin nulis di kulit-kulit atau mungkin terkadang di intinya enggak seperti sekarang. Sekarang banyak buku tulisan banyak. Zaman dahulu mungkin tidak dan hampir mereka kebanyakan mereka menghafal. Hafalannya jangan tanya, hafalannya itu kuat sekali. Begitu dengar tuh ada yang hafal. Ada yang ngantuk-ngantuk pun juga hafal juga. Paham ya? Wala alam tentang sahihnya teman dulu pernah dinukilkan kisahnya itu Imam siapa itu? Imam Daruqutni kalau enggak salah itu ya. Imam Daruqutni itu nah barakallahu fikum ketika hadir di majelis itu kelihatannya ngantuk dia. Tapi semua sampaikan gurunya hafal semua. Masya Allah. Kalau kita sudah enggak ngantuk, mereka nyatet, itu pun besok udah nggak bisa lagi. Ya namanya kita ya, yang jelas jauh. Eh zaman kita dengan zaman para ulama terdahulu dan juga zaman itu bisa dikatakan mungkin fitnah lebih sedikit gitu loh. Kalau sekarang kan tahu sendiri, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Nah, barakallahu fikum masyaallah. Seperti itu. Jadi memang Nah, kita akui keimaman mereka dan juga bagaimana kuatnya hafalan mereka, masya Allah. Nah, Imam Bukhari berapa kemarin? Imam Bukhari Hah? Oh, Nah, ribuan, ratusan, nggak sembarangan kan? Seribu, dua ribu, seratus ribu hadis yang sahih, dua ratus ribu hadis yang tidak sahih coba. Kalau kita mungkin, wah nggak perlu harus solehin lah, masya Allah dah. Padahal pada seribu lebih sekian, seribu, seribu lima ratus sekian lah, paham ya? Dah, masya Allah dibawa terus itu ya. Itu pun nggak tahu mungkin atau enggak ya. Allah mustahil. Imam Bukhari, masya Allah ketika diuji ketika apalagi pergi ke Baghdad kisahnya tak ulang lagi biar nanti tambah nah kalau mau ngecek di kitabnya Syekh Mukbil itu yang beliau nam barakallahu fikum memberikan catatan kaki atau syarat terhadap eh Syarah Ulumul Hadis itu ya. Nah, barakallahu fikum asyarul hadis kalau nggak salah kitabnya itu. Beliau menyebutkan ketika Imam Bukhari pergi ke Baghdad, para ahlul, ahlul hadis di Baghdad berkumpul mereka. Kita cek ini. Tak uji Imam Bukhari katanya, muhaddis katanya, kuat sekali hafalannya. Akhirnya mereka sepakat mengumpulkan 10 orang, 10 ya, orang tentunya yang muhaddis juga ya. Masing-masing orang tadi menyampaikan 10 hadis yang dibulak-balik sanatnya. Dibulak-balik sanatnya 10 tadi. Jadi total berarti berapa hadis? 100 hadis bulak-balik sanatnya semuanya. Imam Bukhari mulai dari orang yang pertama sampai orang yang 10 tadi. nam ketika disampaikan Imam Bukhari mengatakan wallah alam atau la adri. Anda nggak tahu, aku nggak tahu. Nah orang-orang yang hadir itu kan katanya imam, katanya penghafal kok nggak tahu bagaimana. Maksudnya Imam Bukhari akan jelaskan semuanya nanti. Cuman ketika disodorkan hadis haddatsana fulan qala haddatsana alan, lah adri. Ma'arif, aku nggak tahu hadis kalau hadis ini nggak tahu. Maksudnya bagaimana? Hadis yang kamu sampaikan itu keliru. Yang keliru disebutkan sekali Imam Bukhari, dibenarkan sekalian dengan sanad yang benar. Kuat nggak berarti? Kuatnya bukan main itu ya. Yang keliru banyak kan? Keliru selama 100 tadi 100 sanad dibolak-balik, 100 hadis yang sanadnya dibolak-balik, diulangi Imam Bukhari oleh Imam Bukhari dengan kekeliruannya, dibenarkan sekalian. Masya Allah, berarti kuat kan? Kuat itu kisahnya masyhurnya seperti itu. Allah barik ya, yang jelas. Nah, barakallahu fikum, kita jauh dengan mereka. Allah musta'an. Nah. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, betul hadis. Nah, penulisan hadis. Ta'rif apa pengertiannya? hukumnya hukumnya, sifatnya dan bentuk atau caranya atau bagaimana. Nah, maksudnya bagaimana penulisan hadis tersebut maksudnya bagaimana. Ta'rifuha definisinya kita betul hadis nakluhu an kita kitabati. Maksudnya kita betul hadis itu menukilkannya nah barakallahu fikum dengan cara apa? menulis. Jadi gurunya menyampaikan haddatsana fulan, qala haddatsana alan, dia tulis. Nah itu namanya kitabah. Apa maksudnya ya? Hasan? Ya, na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi dengan cara menulis. Juga disebutkan kisahnya. Anda terlupakan juga dulu bukan kisahnya. Jadi ketika itu ada orang yang saling berlomba-lomba mencari hadis. Cuman yang satunya iri. Karena apa? Karena catatan satu imam itu lengkap catatannya. Wah, sama dia diambil, dilempar ke sungai. Sama yang iri tadi itu. Tapi yang yang pertama tadi santai sudah hafal semua. Masya Allah, kita mungkin kehilangan wah ini jauh-jauh ke Baghdad ini misalkan ya. Ternyata bukunya dibuang. Kalau nggak ada apa-apa hafalan ini beliau masya Allah yang pertama tadi seorang imam tadi yang di apa yang satunya iri tadi terhadap kok tulisannya lengkap kok satunya akhirnya diambil dibuang tadi dia santai aja dah hafal semuanya soalnya masya Allah seperti itu ya Allah mustanam kita lihat berikutnya barakallahu fikum dari fungsi hafalan itu penting juga tulisan ini juga penting gitu loh karena sudah ada dua kan dabtul kitabah sama dabtu apa dabtus sadar hafalan yang di dada itu ada, kemudian apa? mengikat faedah atau ilmu hadis juga dengan tulisan juga ada gitu loh. Paham ya? Fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya suatu ketika antum hafalannya lupa, tulisan itu ada. Paham ya? Cuman walaupun secara tidak langsung yang hafalan tetap lebih utama yang hafalan. Karena ketika bukunya enggak ada, dia masih bisa kemana-mana membawa hafalan tersebut. Paham maksudnya ya? Mungkin antum nyaruh naruh faedah di buku tulis, ya, pulang ditumpuk misalkan selama 10 tahun untuk belajar tentang makan rayap dimakan rayap atau terbakar atau kena hujan. Kalau nggak punya hafalan bingung kan? Tapi kalau punya hafalan udah. Allah udah. kita aja udah. Paham ya? Nah, yang jelas orang punya hafalan itu bagus sekali. semangat menghafal Al-Qur'an was sunnah. Nah, yang paling dasar ya Arba'in Nawawiyah itu hafal. Nah, sekitar 42 hadis paling digenapi 50 hadis. Ya, diulang-ulang terus. udah mungkin ulang ulang terus nggak masalah. Karena kita bukan seperti imam terdahulu gitu loh, paham ya? Sekali dengar hafal lalu kita kan mungkin berkali-kali pun belum tentu hafal itu loh. Nah, bukan antum ya, kita. Sama aja. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Ya enggak, teman? Ayo na'am. Jadi perlu perjuangan. Kita lihat. Hukmu kitabatul hadis, hukum menulis hadis. Wal aslu fiha al-hil. Hukum asalnya itu halal-halal saja, boleh. anha wasilatun karena wasilah perantara. Perantara untuk apa pasti Perantara untuk lebih melekat gitu loh. Lebih melekat dan lebih kuat dengan apa yang dia dengar dari syekhnya. Qala hadatsana Mahmud, dia tulisan Mahmud. Suatu ketika dia lupa, dulu itu Mahmud atau Hamidnya, ngecek tulisannya, oh Mahmud. Nah, berarti kan terbantu dengan situ. Tapi kalau misalkan dia cuma hafalan hafalannya lemah lagi misalkan qala hadatsana Mahmud. Wah, dia wah dulu itu Mahmud atau Hamid. Di buku juga enggak ada tatanya enggak ada juga. Hadatsana Ahmad. Nah, Dah keliru. Paham ya? keliru. Makanya terkadang tulisan kitabah itu penting pentingnya situ. Oleh karena itu terkadang salah satu perawi hadis semula dia itu sikoh, jadi lemah gara-gara sekretarisnya. Kadang itu, sekretaris itu yang nyatat. Jadi ada dia punya sekretaris khusus itu ya, yang nyatat hadis yang dia ambil tadi. Nah, kalau pencatat ini keliru, kemudian menyampaikan hadis kok keliru juga, nanti jadi sebab dia lemah. Paham ya? Nah, karena apa? Karena gara-gara penulisnya tadi seharusnya Ahmad yang dia hafal, nulisnya malah Mahmud dia. Yang keliru sudah. Nah, seperti itu. Itu contoh aja ya. Allah musta'an. Nah. Kita lihat berikutnya waqad adina Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr an yaktuba ma sami'ahu minhu dan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma nam barakallahu fikum untuk mencatat menulis apa yang dia dengar darinya. Ini perbedaannya dengan Abu Hurairah. Disebutkan dalam terjemahnya itu atau dalam kisahnya itu. Jadi Abu Hurairah itu memang menang, hafalannya paling banyak. Cuman ghairu anni la maktub kata Abu Hurairah. Hanya saja bedanya aku dengan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As ini, bedanya kalau aku ini nggak nulis Abu Hurairah. Cuman Abdullah bin Amr bin As itu nulis itu loh. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum tetap keutamanya besar. Nah barakallahu fikum. Abu Hurairah walaupun istilahnya yang nulis memang berkat doa Rasulullah di antaranya kemudian juga ya istilahnya apa? keutamanya yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki itu. Nah, Kita lihat rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Nah Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Fa in khifa minha mahdhurun syar'i muni'at. Kalau seandainya dikhawatirkan di dalam penulisan itu ada sesuatu yang dilarang secara syariat, maka dilarang nulis juga. Jangan semua ditulis juga. Kalau ada sesuatu yang dilarang tulis, jangan ditulis itu loh. Buktinya ada nih kita lihat. Wa ala hadza yuhmalun nahyu fi qaulihi sallallahu berdasarkan penjelasan ini maka kita bawa makna larangan di dalam sabda Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an." Jangan kalian menulis dariku sedikit pun selain Al-Qur'an. Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu. Artinya apa? Maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaknya dia menghapusnya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya jangan ditulis yang ini. Karena apa kita bawa pada makna karena ada mahdur syar'i tadi. Mungkin ada sesuatu yang nah barakallahu fikum dilarang secara syariat sehingga Rasulullah melarang untuk menulis. Apa maksudnya ya? Nah, jadi kalau seperti ini perlu kita perhatikan baik-baik ya. Rawahu Muslimun wa Ahmadu wa Abdullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad lafaz enam lafaznya lafaz Imam Ahmad. Apa maksudnya ya? Jadi ketika antum belajar seperti ini, ngumpul bareng seperti ini, kan kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang bagaimana. Ada yang jadi, ada yang jadi-jadian, Paham ya? Ada yang istilahnya apa? Barakallahu fikum benar-benar mumpuni, ada yang istilahnya menjadi manusia, manusia bermutu maksudnya ya. Ada yang macam-macam itu kita nggak tahu. Jadi ketika antum mengajarkan kepada orang lain itu ilmu yang antum miliki suatu ketika nanti keluarkan semuanya. Nah, kecuali memang ada yang khusus ya itu nanti lain lagi pembahasannya. Cuman hukum asalnya jangan disembunyi-sembunyikan. Wah, ini nanti kalau tak keluarkan semua anak khawatir ditandingi. Enggak masalah. Suatu ketika antum mengajarkan ilmu kemudian yang diajari kok lebih pinter, itu enggak masalah. Jangan karena itu nanti ilmunya apa? disembunyikan. Nanti kalau tak ajarkan semua khawatir muridku lebih pintar daripada aku gitu loh. Khawatirnya gitu. Itu enggak benar. Sampaikan semuanya semampunya barakallahu fikum karena manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat barakallahu fikum. ustadz yang satu dan yang lainnya beda-beda. Mungkin yang ini hafalnya lebih kuat, pinter. Kemudian penyampainya juga bagus. Yang ini mungkin hafalannya sedang Eh, penyampaiannya juga bagus. Yang ini mungkin hafalannya udah nggak ada hafalan, nyampaikannya susah, kemudian barakallahu fikum yang disampaikan keliru lagi gitu loh. Anak macam-macam. Orang kan macam-macam seperti itu ya. Jadi kita perlu nah barakallahu fikum mulazamah dalam mencari ilmu itu tidak hanya setahun dua tahun. Eh, tidak hanya setahun dua tahun ya usahanya 20 tahun. Itu paling sedikitnya kalau kuat. Nah barakallahu fikum walaupun kami sendiri nggak sampai segitu ya. Cuman terus mencari ilmu terus Mencari ilmu itu kan bisa santri mencari ilmu, guru juga mencari ilmu kan bisa juga. Paham ya? Intinya talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Cari ilmu itu sampai tinta yang dialirkan sampai ke liang lahat. Nah, sampai meninggal dunia. Setelah itu enggak enggak bisa lagi mencari ilmu. Nah, Allah musta'an. Mafhum misal? Ya, Sabar ya. Ya, nah, barakallahu fikum masih muda. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum dikit lagi. Wa idza tawaqqafa 'alaiha hifdhu hifdhus sunnah wa iblaghu syari'ati kanat wajibatan. Kalau seandainya dengan sebab penulisan tersebut terhenti penjagaan terhadap sunnah dan penyampaian syariat maka menulis itu wajib hukumnya. Hukum asal tidak apa? Hil, boleh-boleh saja. Tapi kalau dikhawatirkan nanti sunnah itu hilang, paham ya? Penyampaian syariat itu hilang maka wajib menulis. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum karena apa? Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab apa? farra. Sesuatu yang ditulis itu qarra akan menetap. Dan sesuatu yang tidak ditulis apa farra akan lari. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa alaihi tuhmanu kitabatun Nabi sallallahu alaihi bihadithihi ila nas yad'uhum ila Allah azza wa jal wa yuballighuhum syari'atahu. Perhatikan. Nah, maka berdasarkan penjelasan ini dibawa makna nah atau dikemungkinkan di bawah makna tulisan Rasulullah SAW dengan hadisnya terhadap hadisnya nah kepada manusia nah barakallahu fiikum yad'uhum ilallah yaitu nah beliau mendakwahkan mendakwai mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yuballighuhum syari'atah yaitu menyampaikan kepada mereka syariatnya jadi nah barakallahu fiikum e, tulisan tersebut dibawa kepada makna tersebut nah Wa fi sahihain di dalam sahihain Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah siapa namanya Husain? Abu Hurairah siapa namanya? Eh, Abdurrahman Sakhar Hasan, Abdurrahman Sakhar Ad-Dausi. Naam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba 'am al-Fath, qama rajulun min ahli Yaman yuqalu lahu Abu Syah. Naam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkhutbah pada Nah barakallahu fikum yaumul fath gitu amul fathi waktu Makkah berarti. Faqama rajulun kemudian tahun berapa ini waktu Makkah ini? 8 Hijriah. Faqama rajulun kemudian tiba-tiba ada orang yang berdiri min ahli Yaman dari dari Yaman. Yuqallahu Abu Syah. Dikenal dengan Abu Syahin. Naam. Faqala uktubu li ya Rasulullah. Naam. Uktubu li ya Rasulullah. Faqala uktubu li Abu Syah. Perintahkanlah mereka nam untuk menuliskan untukku wahai Rasulullah qala uktubu li Abi Syah. Tuliskanlah kalian untuk Abu Syah. Yakni al-khutbah allati sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang dia mendengarnya Rasulullah suruh menuliskan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena fungsinya tujuannya untuk disampaikan lagi nanti disampaikan menyampaikan syariat tersebut seperti itu barakallahu fikum cukup sekian dulu ini mengenai hukum penulisan hukum asalnya boleh-boleh saja tapi kalau dikhawatirkan syariat itu hilang dan tidak tersampaikan dan sunnah tidak terjaga maka hukumnya wajib nah nasallallahu alaihi wasallam rabbil alamin